Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana pembahasan kemarin adalah pembahasan seputar tragedi, kejadian awal kali. Nam barakallahu fikum adanya tawanan dalam agama Islam kemudian mendapatkan ghanimah harta rampasan perang dalam agama Islam dan juga apa Na barakallahu fikum tragedi peristiwa adanya khumus dalam agama Islam khumus itu seperlima jadi kalau perang melawan musuh kok menang dapat harta rampasan perang namanya ghanimah ghanimah itu nanti kalau dibagikan jangan lupa seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya faham kalau baru ultimatum hari ini jam 5 sore kami akan menyerbu tempat si fulan, orang kufar itu ya. Baru dengar ultimatum lari semua mereka. Lari tunggang-langgang kotar-katir. Paham ya? Ditinggalkan kampungnya beserta harta-hartanya. Ada sapinya, ada lembunya, ada kudanya, ada kambingnya, ada ayamnya, ada nambar ontanya, ada mobil-mobilnya, motor-motor lengkap itu semuanya ada. Kaum muslimin masuk kampung itu mendapatkan harta tadi itu namanya apa? tanpa peperangan. Namanya apa? Ayo enam. Ingat-ingat. Apa istilahnya? Harta rampasan perang tapi tanpa adanya perangan. Jam 5 sore kaum muslimin akan menyerbu kampung sebelah yang di sana orang kufar eh, suka membunuh kaum muslimin misalnya perang pasti perang ya. Baru dengar kabar itu. mang ya? Sekarang kan kabar cepat sekali tersebar dengan adanya media sosial ini ya. Misalkan gitu ya langsung lari tumbang langgang. Wah, murat marit kotar katir. Wah, lari tahu kemana gitu ya. Ditinggalkan semua hartanya, mobilnya, motornya, kambingnya, sapinya, ayam semuanya di situ. Kaum muslimin masuk kampung itu udah ambil hartanya semuanya. Namanya apa namanya? Fai'un. Namanya fai, jangan lupa ya. Fai. Yang ketiga, kalau ternyata dalam peperangan kalau ghanimah harta rampasan perang tapi diiringi peperangan. Itu ghanimah. Paham ya? Harta rampasan perang diiringi dengan peperangan, kemudian kaum muslimin menang, hartanya apa namanya? Ghanimah. Harta rampasan perang tanpa adanya peperangan namanya fai. Namanya fai. Yang ketiga, Nam harta rampasan perang tapi diakibatkan satu lawan satu. Paham ya? Jadi ketika ada penyerangan gitu, ada orang kafir masuk ke gang, dikejar sama dia. Wah, kejar. Wah, sampai tiga wah oh, kurang ajar dibunuh gitu. Bunuh, ternyata dia di kantongnya ada membawa apa? 2 kilo emas misalkan. Pada harta lah gitulah ya. sudah ambil lah. Harta itu yang dia dapatkan itu namanya apa namanya? <laughs> Barakallahu fikum. Ayo nam antum. Ayo namanya salabun. Am ya? Jadi kalau satu lawan satu Nah, kemudian kalau dia kalah kok bawa harta situ, harta dia ambil, pelurunya, senjatanya, kemudian apa aja yang ada situ diambil sama dia namanya salat. Paham ya? Yang bunuh itu dia berhak mendapatkannya. Paham ya? Jadi ada tiga istilah ya, ghanimah, fai'un, salabun. Ghanimah, fai'un, salabun. Paham ya? Ghanimah harta rampasan perang diiringi dengan peperangan, diiringi dengan peperangan. Yang kedua, nam fai'un harta rampasan perang tanpa adanya peperangan. Paham ya? Nah, yang ketiga adalah apa? Harta, rampasan perang yang e, dihasilkan satu lawan satu. Paham belum? Mahum bang? Eh, Ayo enam seperti itu. Enam istilah-istilah dalam peperangan. Kita langsung saja melanjutkan peperangan yang berikutnya atau sebelum peperangan ada lagi tragedi kisah yang perlu kita ingat-ingat. Qala al-mu'allifu astabahullah tahwilul qiblah wa fardus shaum. Sekarang mengenai kisah tragedi peristiwa enam perpindahan kiblat dan juga diwajibkannya puasa. Karena dulu kiblat itu sebelum kita salat menghadap atau sebelum kaum muslimin salat menghadap ke Ka'bah Baitul Haram, dulunya mereka menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Paham ya? Nah, ke Baitul Maqdis ke Masjid Aqsa. Paham ya? Masjid Aqsa na barakallahu fikum. Setelah itu barulah turun ayat mengenai perpindahan kiblat. Nah, nah kita lihat kapan bulannya dan kapan tahunnya. Ini sekarang kita masih berada pada pembahasan peperangan yang dilaksuk, yang dilaksanakan atau berlangsung pada tahun 2 Hijriah. Enggak usah bingung, masih 2 Hijriah semua ini. Masih 2 Hijriah ya, kita lihat. Wa fi Sya'ban min hadis sanah dan di bulan Sya'ban pada tahun ini tahun berapa? 2 Hijriah huwilatul kiblah min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Naam. Diubahlah kiblat yang semula dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Barulah kaum muslimin sholat menghadap Ka'bah. Faham ya? Tahun 2 Hijriah bulan Sya'ban perpindahan nan kiblat. Dari mana ke mana tadi perpindahannya? Na'am barakallahu fikum irsyad Naam, semula mengarah ke Baitul Maqdis kemudian dipindahkan na barakallahu fikum mengarah ke Ka'bah. Wa dzalika ala ra'si sitata asyar syahra min maqdimihi al-Madinah. Masyaallah. Yang demikian terjadi nam di awal-awal apa? Na barakallahu fikum nam sitata asyar syahra yaitu 16 bulan. 16 bulan na barakallahu fikum eh, setelah beliau hijrah ke Madinah. 16 16 bulan setelahnya. Paham insyaallah ya? 16 bulan eh, 16 bulan setelahnya telah Rasulullah apa? 6 Hijrah dari Makkah Madinah, barulah apa? 6 dipindahkan na barakallahu fikum eh, arah kiblat. Semula mengarah ke Baitul Maqdis, kemudian setelah itu pindah ke mana tadi Ahmad? ke Ka'bah, ke Baitul Haram. Naam. Wa qila 17 syahra. Ada juga yang mengatakan setelah 17 bulan. Paham ya? Nah, kalau 16 bulan tadi berarti berapa tahun? Esa 16 bulan itu. Kurang lebih setahun setengah ya, setahun lebih 4 bulan ya. Iya kan? Setahun lebih 4 bulan. Nah, kalau 17 eh, bulan berarti ya setahun lebih nah setahun setahun setengah ya. Iya kan? Hah? eh, setahun lebih lima bulan ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Wa huma fit sahihain, dua-duanya di dalam sahihain ini ada hanya sekedar apa penyebutan bahwasannya nan kapan disyariatkannya untuk apa? Nah, perpindahan kiblat tadi itu. Wa furida shaumur Ramadan dan diwajibkan puasa Ramadan pada tahun berapa berarti? dua Hijriah. Ini masih seputar dua Hijriah semuanya. Paham ya? Wa furida shaumur Ramadan dan diwajibkan puasa Ramadan pada tahun dua Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Naam. Wa furidat li ajlihi zakatul fitri qablahu biyaum. Dan juga diwajibkan karena dalam rangka puasa Ramadan tersebut zakat fitrah. Kapan itu? Sehari sebelumnya. Paham ya? Sehari sebelum diwajibkan puasa Ramadan, na barakallahu fikum Diwajibkan pula apa? Zakat fitrah. Maksudnya enam itu waktunya. Paham ya? Masih tahun berapa ini? dua Hijriah. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wajallakumullah. Karena apa? Karena otomatis rangkaian ini kan enggak bisa terlepas. Puasa Ramadan ya di akhir Ramadan ada yang namanya zakat fitrah itu. enam Tentunya pembahasannya dalam dalam dalam pembahasan dalam masalah apa? Ilmu ilmu fikih. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azan wa habibakumullah jami'an kita ambil sedikit Ghazwatu Badrin Al-Kubra. Perang Badr yang besar. Karena sudah kita lewati kan sebelumnya saat itu ada perang Badr yang pertama tapi apa? enggak terjadi peperangan. Paham ya? Nah, tidak tadi tidak terjadi peperangan. Jadi cuman apa? Ya cuman istilahnya apa? sempat mau nam barakallahu fikum berperang tapi enggak ada pembunuhan juga nggak ada terjadi peperangan. Nah sekarang tragedi sekarang inilah yang ada eh, peperangan dengan peperangan yang sangat besar dan juga ada yang mati syahid juga ada juga korban dari orang kufar banyak sekali. Mam ya? Sebelum kita baca, anak kasih cuplikan saja biar antum tambah semangat dalam mengenal sejarah Islam ini. Perang Badr ini, jadi kalau disebut perang Badr itu seringnya Badr Kubro itu. Paham ya? Terjadi pada tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan. Paham ya? Jumlah kaum muslimin jumlah kaum muslimin 313 sampai 319. Paham ya? Nah, jumlah orang kufar 900 sampai 1000. Wah, enggak sebanding ya, banyak sekali mereka ternyata ya. Luar biasa. Tapi kita lihat nanti yang menang siapa. Di dalam perang Badar ini kemenangan diraih oleh kaum muslimin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala sudah menjanjikan untuk Rasulullah dua perkara, iman nasr wa iman syahada. Iman pertolongan, iman apa? Naam mati syahid. Paham ya? Kemudian yang korban dari kalangan kaum muslimin 14 orang. Artinya terjadi pada tahun berapa tadi? Ustaz Hasan 2 Hijriah. Bulan apa? Ramadan. Jumlah kaum muslimin berapa? 313 sampai 319 kurang lebihnya. Kemudian jumlah orang kufar berapa tadi? Nah, barakallahu fikum. 900 sampai 1000. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Korban dari kaum muslimin dari para sahabat 14 orang. Paham ya? Korban dari orang kufar 70 orang. Paham ya? Sekitar 70 orang dari orang kufar. Nah, langsung perang Badar itu yang mimpin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga segenap para sahabat yang lainnya. Ada di sana Sa'ad bin Mu'ad, ada di sana Ali bin Abi Talib ada juga yang lainnya. Nah, mereka dipimpin oleh siapa? Mereka tidak dipimpin dengan sosok tertentu, tapi nah barakallahu fikum ada orang yang sangat luar biasa diagungkan oleh mereka, terbunuh di perang Badar itu. Namanya siapa itu? Hah? Abu Jahal, ada Abu Jahal di situ. Ada Abu Jahal terbunuh Abu Jahal. Nah, karena terbunuh tersebut, ini sekedar selingan untuk nanti berikutnya ya. Nah, marahlah Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya Abu Sufyan bin Harb? Hah? Sakhr. Sakhr bin Harb marah. Karena marah mengumpulkan sekutu-sekutu orang Arab, orang musyrikin semua dikumpulkan untuk balas dendam pada perang Uhud. Terjadi pada tahun 3 Hijriah, bulan Syawal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jumlah perbandingan pasukannya bagaimana? Ini kan ini kan balas dendam. Awal mula kan Abu Sufyan ini kan Abu Sufyan diharapkan karena melihat kemarin. Kemarinnya sebelum perang Badar ini kan apa kemarin? Ada orang namanya Amr bin Hadrami, ingat ya kemarin itu? Nah, kan ditawan, ya, dibunuh. Dibunuh kemudian ada dua tawanan, ya kan? Dan apa? Dan barang-barangnya diambil semuanya, ya kan? Lauk pauknya diambil juga. Kemudian apa? Kismis zabibnya diambil um, ini merasa khawatir gitu loh ya. Akhirnya dia nyewa orang untuk apa? Karena dengar kabar Rasulullah mau nyerang. Eh, nah, nyewa orang untuk lari ke Mekah. Di Mekah teriak dia bahwasanya Nabi Muhammad bahwasanya Muhammad ingin menyerbu eh, kafilah rombongan yang bawa yang bawa harta orang-orang orang-orang Quraisy misalnya. Langsung mereka keluar semua buahnya sekali pasukannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi ternyata ada benar. Kalah mereka. Di perang Badar ini kalah. Sampai Allah Taala turunkan apa? Para malaikat membantu perang Badar. Paham ya? Dari kalangan malaikat ada yang ikut perang Badar dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Nah, ketika perang Uhud, Abu Sufyan bin Harb balas dendam. Balas dendam dengan tentara dikumpulkan banyak sekali, sekutu-sekutu, teman-temannya yang ekstrim, asabiyah fanatik yang dengan mereka intinya enggak suka Rasulullah dan tidak suka agama Islam. Berapa jumlahnya total perang Uhud pasukannya? Hewan na'am berapa? Hah? Ewa eh, kurang lebihnya 3000 pasukan orang kufar. 3000 pasukan ngelawan kaum muslimin yang jumlahnya berapa kemarin? Awal mulanya 1000 orang berangkat. Di tengah perjalanan ada oknum yang kurang ajar. Siapa oknumnya ini? Abdullah bin Ubay bin Salul. Paham ya? Menggembos-gembosin. Eh? Abdullah bin Ubay bin Salul gebos-gebosin. Wah ini ini, ini. Akhirnya pulanglah 300. Tinggal 700 lawan 3000. Masya Allah. Di situ kaum muslimin diuji dengan kemenangan atau kekalahan. Kekalahan awal mula menang. Tapi ternyata kemenangan itu hanya sesaat saja. Karena di balik itu mereka tidak mentaati perintah Rasulullah untuk tetap kokoh di Jabal Uhud turun rebutan ghanimah diserang balik akhirnya kaum muslimin banyak yang meninggal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun ketika perang Badar yang sebelumnya, ada enggak dari kalangan sahabat yang meninggal yang bisa dikatakan termasuk sahabat yang mulia juga dan juga punya nama? Ada enggak? Siapa itu? Hamzah bin eh, Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh di perang perang Badar. Nah, kemudian sosok tokoh mereka yang besar Abu Abu Jahal juga terbunuh di perang Badar. Itu kesimpulannya, nanti akan kita lewat satu persatu karena panjang kisahnya. Kalau nggak salah ini kurang lebih dua lembar ini ya. Bahas masalah perang Badar ada dua lembar. Kesimpulannya yang Anda sebutkan tadi itu sebagai bahan gambaran nanti barakallahu fiikum karena panjang lebar seperti ini tetap kita baca juga ya karena seru. Kisah peperangan seru sekali. Nah, barakallahu fiikum tentunya motivasi, dorongan bagi kita semuanya bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala nasallaha as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin